السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله Alhamdulillah puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya terutama nikmatul iman wal Islam. Nikmat sehat wal afiyah, taufik wal hidayah, nikmat panjang umur. Nikmat kita dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tentunya dengan nikmat-nikmat tersebutlah pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali hadir dalam pengajian kita pembacaan kitab Safinatun Najah kitab yang dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumer yang sampainya pada halaman 23. Halaman 23 baris yang paling atas yang akan dijelaskan oleh sahibul kitab adalah tentang masalah Jumat. Dikatakan bismillahirrahmanirrahim halaman 23 qala Syekh Ma'alif rahimallahu taala wa ada manaf bihi wa bikum fi daraini amir radhiyallahu taala ankum وقال رضي الله عنه فصل شروط الجمعة ستة أن تكون كلها في وقت الظهر وأن تقام في خطة البلد وأن تصلي جماعة وأن يكونوا أربعين أحرارا ذكورا بالغين مستوطنين وأن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في ذلك البلد wa an yataqaddamaha khutbatan wallahu taala alam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasal kali ini berkaitan dengan kewajibannya khusus bagi orang laki. Tapi terkadang orang perempuan pun di sebagian tempat sembahyang Jumat juga. Ya, kita mungkin di kampung kita bingung kali kalau ada orang perempuan ikut sembahyang Jumat. Tapi ada sebagian tempat seperti contohnya yang udah jelas deh. Mekah Madinah coba. Kalau kita lihat orang segitu banyaknya. Perempuan di waktu Jumat azan ada di masjid. Kadang dia mau keluar bingung, sholat Jumat di situ boleh gak? Boleh gak apa-apa. Nah ini ada syarat-syaratnya. Jadi para ibu-ibu jangan berkecil hati ya nih bayang apa namanya pelajaran malam ini nggak ada kaitannya dengan perempuan. Tapi terkadang mereka pun melaksanakan daripada Jumat. Nah, untuk kesahan daripada Jumat ada syarat-syaratnya. Ya, syarat sahnya Jumat ada enam. Sebelumnya kita ulangi sedikit pada ulasan dua pengajian kita kemarin atau tiga, yaitu yang pertama tentang syarat jamak takdim, kemudian yang kedua jamak takhir, yang ketiga kosor. Ya, di halaman 22 dikatakan ya Al-Fakir akan mengulas dengan singkat ya. Karena ini udah beberapa, beberapa kali ulasan udah dijelasin ya. Jamak takdim yang pertama. Syarat jamak takdim itu ada empat. Kita lagi dalam keadaan perjalanan menuju satu tempat yang jaraknya itu jauh. Kita mau jamak sholat kita boleh kita memilih takdim atau takhir. Pilih kita. Oh jamak takdim kita berhenti satu tempat di waktu zuhur jam 12 pas jam 12 berhenti ya ada yang kamar mandi ada yang makan duluan ada yang lihat musola udah mau sembayang aja buru bawaannya ya walhasil kita pilih yang paling enak rame-rame deh udah pokoknya nih kita makan dulu udah jadi tenang begitu kan kalau kita misalkan sembayang zuhur dulu kita otomatis zuhur ngikutin sama orang kampung situ. Berarti kita nggak boleh kosor, dari jelasin tuh. Karena syaratnya kosor, nggak boleh kita ngikutin dengan orang yang sholatnya itu empat rakaat sempurna. Kita mau kosor sholat, mau ringkas, nggak boleh. Kalau jamak boleh, nggak apa-apa. Kita mau jamak nih kita bilangin ya teman kita pada semuanya. Pas kebetulan kita berhenti di situ misalkan dari jam 11, kita mau nungguin zuhur dulu Kan kalau rombongan nih, ya macam-macam dah tuh. Ada yang kemari dulu, ada yang kemari dulu. Nah ini pas kita udah selesai semuanya, azan zuhur. Ya nggak usah pakai nungguin sembahyang dia dulu, udah. Kita bilangin sama teman-teman kita semuanya. Eh, ini kita jamak takdim nih. Bilangin semuanya rombongan. Ya. Rombongan Darussalafi kita semuanya bakalan jamak takdim. Ntar kita nggak berhenti lagi nih. Jangan pakai ngomongin masalah berhenti lagi deh tuh. Kadang kalau kita pakai rombongan udah repot banget ya. Ntar ada yang berhenti dulu kemari. Ada yang berhenti soalnya tujuannya mau kamar mandi satu orang doang. Yang, yang ngikutin pada belanja. Yang ngikutin pada pada belanja kadang-kadang begitu udah makanya panitia bilang apa? Ya? Kita nggak berhenti lagi nanti kecuali jam 5 atau nah, deket-deket maghrib deh begitu. Kemudian jamak takdim tuh gitu. ya. Syarat jamaknya takdim ya udah otomatis kita sembahyang bohor dulu kan tuh. Bayang yang awal dulu zuhur, kemudian kita niat jamak di dalam sholat kita. Majmu'an atau takdiman lillahi ta'ala. Enggak mesti wa majmu'an ma'al asri, enggak. Niat jamak aja udah, maksud saya mau jamak sholat ini dengan sholat asar nanti. Dalam mati, Ya, niat jamak di dalam sholat. Enggak wajib waktu takbiratul ihram, akan tetapi kalau dia dapat waktu takbiratul ihram, alangkah bagusnya. Di niat jamak niat qasar salli fardhu dhahri qasran majmu'an ya udah otomatis tuh jamak ilahid itu majmu'annya niat jamaknya lebih afdol datengin waktu takbiratul ihram kalaupun nggak dapat waktu takbiratul ihram atau dia kelupaan dia boleh datengin sampai sebelum salam atau ma'as salam sebagian ulama mengatakan walaupun bareng dengan salam oh niat jamak nih waktu lagi mau salam nih nggak apa-apa Kemudian yang ketiga mualah. Habis sembahyang zuhur jangan keluar dulu. Ini habis sembahyang zuhur ada pengumuman, oh ini dipanggil noh. Jalan dah tuh. Ya, kalau terlalu lama jalannya dia, ini enggak diperbolehkan untuk melaksanakan salat yang kedua yaitu asar. Yang keempat wadawamul udzur. Udzurnya masih ada, yaitu dalam masih dalam keadaan musafir. Kalau dia udah sampai tempat tujuannya dia misalkan ini orang kebetulan mau diem di satu tempat yang mana dia pas dia sampai di tempat itu, misalkan di waktu zuhur, dia nggak boleh jamak. Karena uzurnya udah habis, dia niat di, di tempat itu mau satu minggu. Baru sampai tempat itu misalkan Solo. Dia baru sampai Solo nih. Dia tujuannya berapa? Tujuh hari. Udah nggak boleh jamak dia. Udah nggak boleh kosor dia. Karena uzurnya udah habis. Syarat dibolehkan untuk menjamak takdim adalah dawa dawamul uzur. Uzurnya masih ada yaitu apa uzurnya? Uzurnya di sini adalah musafir. Karena kalau dia niat di dalam satu tempat lebih daripada empat hari, maka bukan dikatakan musafir lagi. Oh. Kita juga kalau namu kira-kira kalau empat hari ya bukan namu namanya. Ngerepotin orang. Tamu itu sehari, dua hari, ya. Jangan lebih daripada itu. Ini bukan dikatakan musafir lagi, namanya mukim. Namanya orang yang orang yang mukim. Kemudian yang berikutnya yang telah dijelaskan juga Allah sahibul kitab tentang syarat jamak takhir cuma ada dua. Yang pertama kita niat takhir sebelum waktu yang pertama yaitu zuhur habis. Zuhur dari jam 12 sampai jam 3. Sebelum jam 3 kita niat takhir niatnya otomatis di luar sholat. Kita lagi jalan nih, kok bis kagak berhenti-berhenti juga. Tanya deh sama supir, Fir. Nih kita mau berhenti di mana nih? Jam berapa kita bakal berhenti? Mau udah mau zohor nih gimana Sembayang apa nih kita ya, takhir apa takdim? Oh nggak bakal keburu deh niat takhir aja dah, bilangin. Ame ketua rombongannya, eh semuanya nih rombongan yang ada di sini, ayo kita niat takhir. Ikutin misalkan kita yang pada nggak bisa kadang-kadang ya saya niat mentakhirkan sholat zuhur di waktu asar jelasin dulu sebelumnya kita ini dalam keadaan musafir kalau seseorang yang bermusafir dibolehkan kita untuk memilih dua pilihan apakah kita mau takdim zuhur kita sholat sekarang kemudian kita langsung sholat asar atau kita mau takhir melaksanakan sholat zuhur nanti di waktu asar sampai keluar waktu asar yang wajib kita diwajibkan sekarang nih untuk niat. Niat mentakhirkan sholat zuhur di waktu asar. Tuh, yang pertama niat takhir selagi masih ada waktu zuhur belum habis. Ya, kalau udah waktu zuhur udah habis. Ada orang dibilang dibangunin di, di bisnya, eh bangun bangun, eh niat takhir, niat takhir. Habis itu tidur lagi dah. Udah deh ntar aja dah. Ini ah. niat-niat segala ntar aja dah. Kalau misalkan sampai waktu zuhur habis, berdosa orang tersebut. Ya, zuhurnya niatnya kodoan, nanti asarnya kalau emang masih ada waktu asar, niat adaan. Kodok zuhur dan berdosa dia dengan tidak niat takhir. Sama aja orang yang hadir ya di kampungnya maksud waktu zuhur dia nggak sembahyang zuhur, ditidur terus sampai habisnya waktu waktu zuhur. Ini hukumnya haram ya. Kodohornya kodoan itu jelas. Yang kedua, uzurnya masih ada hampir akhir. Contohnya misalkan kayak tadi. Kalau ini beda. Kita lagi mau arah pulang. Dari Jawa Tengah misalkan. Kebetulan ya di pertengahan perjalanan itu udah dekat-dekat waktu asar. Kita niat takhir aja deh ntar deh. Di masjid Karawang misalkan. Ya. Kita mau mentakhirkan sholat kita. Sampai Karawang pas kita ngelihat apa namanya masjidnya penuh. Atau airnya sedikit. Atau WC-nya nggak bagus misalkan. Kan kadang-kadang kita milih itu kita. Ya yang enak. Yang mana yang enak tempatnya masjidnya. Oh nggak enak sini. Ntar aja deh masjid yang sono aja deh. Eh masjid yang sono kagak ada juga misalkan. Terus jalan, udah di rumah tanggung dah. Nah, ini uzurnya udah habis. Kalau orang main game mana udah game over. Udah gak ada lagi uzurnya, nggak boleh dia. Jadi gimana? Ya zuhurnya kodoan udah. Nggak boleh dia berdosa itu dia. Minimalnya sebelum masuk Jakarta di Bekasi dah. Mampir dulu ke masjid Bekasi cari. Di Bekasi puter-puter aja Bekasi, Bekasi itu dia ke Bekasi dulu, dia sholat, ya, dzuhur, kemudian dia sholat asar. Tertibnya nggak wajib. Zuhur dulu wajib apa enggak? Kalau sembah jamak takdim tuh wajib zuhur dulu. Tapi kalau takhir, yang mana aja boleh. Mau asar dulu boleh, zuhur dulu boleh. Hanya paling enak imam. imam sembahyang apa dulu nih sekarang nih? Afdolnya zuhur dulu tertib. Baru asar habis itu. Ya, padahal kan ini niat apa takhir mengakhirkan sholat zuhur di waktu bukan berarti zuhurin ntar mesti belakangan enggak Sebagian orang punya pemahaman begitu dalam kitab disebutin sunnahnya tertib. Zuhur dulu baru baru asar. Kalaupun dia mau sholat asar dulu kemudian zuhur ini nggak apa-apa. Tapi kurang kurang afdol. Afdolnya tetap tertib. Ya di sini makanya nggak dibilangin. Ya, ya e, kalau di dalam jamak takdim di, disebutkan ya al badaatu bil ula. Mulai sholat yang pertama dulu. Tapi kalau jamak takhir cuma dua aja niat takhir, yang kedua udurnya masih ada sampai selesai sholat yang kedua. Kemudian yang kedua, yang ketiga mengkosor sholat. Syarat mengkosor sholat ada tujuh kemarin telah dijelaskan. Yang pertama safarnya itu harus dua marhalah. Dua marhalah kemarin telah dijelaskan kalau hitungan pakai jalan itu kira-kira dua hari atau dua malam atau sehari semalam dalam arti 24 jam. Itu kurang lebih begitu. Ukuran-ukuran mutakhirin pakai kilometer yakni di dalam kitab Tagrir atau Sadida dikatakan 82 km. Itu namanya dua marhalah. Kalau dua marhalah ya itu jalannya kita 282 km baru diperbolehkan apalagi lebih daripada itu Apalagi tiga marhalah. Nanti lebih afdol lagi dia untuk mengkosornya. Kalau tiga marhalah. Dua marhalah itu. Ya minimalnya. Lebih dibolehkan. Kurang nggak boleh. Kemudian yang kedua waan yakuna mubahan. Syarat mengkosor solat musafirnya ini bukan musafir yang maksiat, mubah. Dari jelasin tuh musafir ada yang wajib, ada yang mandub ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Ya. Nah ini musafirnya pokoknya bukan yang haram aja. Mau kemana ke, mukanya walhasil musafirnya bukan yang haram. Maka ya diperbolehkan untuk mengkosor sholat. Kalau yang haram nggak boleh. Yang ketiga wa ilmu bijawadil kasar mengetahui tentang bolehnya kosor. Nggak sah ada orang sembahyang ikut-ikutan. Ya, lo kok sembahyang dua rakaat tadi enak banget habis dua rakaat salam. Lah gue mau, mau, mau bangun. Ngelihat orang pada salam semuanya ya salam aja udah. Ya nggak sah terus sembahyang-sembahyang lagi deh inti. Inti nggak tahu nih kita lagi musafir boleh kosor. Lo emang boleh. Ya, aneh belum baru tahu nih. Biasanya orang kalau nggak nggak demen jalan tuh tau-tau jalan sama orang tukang jalan. Ya. Nah, ini kebingungan mau sembayangnya. Makanya sebelum dia sholat dia pelajarin dulu tentang sholatnya orang yang bermusafir gimana? Minimal kita kasih tahu aja, nih kita dalam keadaan musafir, kita diperbolehkan untuk mengkosor sholat, yaitu menyingkat yang tadinya empat rokaat, ya kita singkat menjadi dua rokaat. Jadi yang kedua ilmu mengetahui bijawadil gosor. Yang keempat niatul gosor indal ihram. Niat kosor tatkala ihram takbiratul ihram niat kosor di sini kata ulama au fi maknal gosor. Enggak harus kita niat gosran. Enggak. Yang dimaksudkan niat gosor adalah kita niat menyingkat daripada sholat zuhur yang tadinya empat menjadi dua. Ya seperti gosor. Usalli fardadh zuhri gosran. Kalau kita pakai tambah rokaatain lagi, itu mentakkitkan atau menguatkan niat kosornya. Kosor itu dua rokaat, Rokatnya ya itu dua rokaat lagi. Saya niat sholat dohor, mengkosor sholat dohor menjadi dua rokaat. Itu artinya seperti itu. Kalau kita tanpa menyebutkan kosor, hanya usolli fardhu zuhri ini itu udah cukup. Udah boleh. Ya. Atau tanpa menyebutkan dua rokaat usolli fardhu zuhri gosran. Otomatis kalau dia mengkosor sholat berarti dua rokaat. Jadi salah satunya aja kosor atau dua rakaatnya ya wa niyatul qasar indal ihram niat kosor tatkala takbiratul ihram jadi wajib waktu takbiratul ihram jadi wajibnya tambah lagi tuh niatnya fardunya solatnya dan kosornya empat kalau dia dalam keadaan mengkosor solat kemudian makmuman yang kelima wa an yakula solatul rubaiyah solatnya empat empat yaitu zuhur asar dan isya subuh ame maghrib nggak dikosor lagi satu setengah atau satu rokaat nggak bisa pokoknya yang sholatnya empat rokaat empat rokaat yang keenam wadawa mustafar ila tamamiha uzurnya masih ada sampai sempurna sholatnya dia maksudnya seperti kemarin contohnya orang yang ada e, tinggalnya di tepi pantai misalkan apa di Priok dia dari Ban dari Banten atau dari mana namanya dari dari Lampung misalkan atau dari Sumatera dia jalan mengkosor sholatnya misalkan dia jamak jamak takdim atau jamak takhir misalkan sholatnya dia tadi dia niat dua rakaat habis bayang dohor habis bayang asar masih belum belum sampai nih tempatnya dia Priok misalkan orang tinggalnya di Priok kebetulan dia naik perahu sembayang lagi dalam sholat asarnya dia nih yang terakhir ya belum sampai salam baru baru sujud atau baru tahiyat ya di tahiyat mau salam nih dia belum belum kelar tahiyat perahunya atau kapalnya sampai ada tanda-tandanya misalkan sirine eh tuh sampai nih udah masuk dah tuh kalau ada betande itu biasa biasanya kalau orang itu ya paham tuh dia udah masuk nih kotaknya dia kampungnya dia udah masuk berarti udah habis musafirnya kalau musafirnya udah habis berarti dia nggak boleh kosor. Tatkala itu langsung berbalik sholatnya menjadi harus dia melaksanakan empat rakaat. Tambahin lagi langsung bangun aja itu. Tambahin dua rakaat. Itu yang keenam. Yang ketujuh wa an tadi yaqtadiya bi mutim min fijus juz'il boleh dia mengikuti dengan orang yang mutim. Apa mutim di sini? Mutim di sini adalah yang sempurna solatnya. Kalau kita mau kosor solat, ya nggak boleh kita pakai kita berjamaah sama imam rawatib yang ada di situ. Kalau kita yang ikut berjamaah dengan imam rawatib di situ, kita permisi dulu, "Mam, tolong deh Mam, kali ini nanti jadi makmum." Aneh pengen jadi imam di masjid ini. Kenapa? Aneh ini semuanya punya rombongan jumlahnya seribu orang, ya salam. Aneh jumlah rombongannya seribu orang, semuanya pada mau kosor sholatnya. Kalau aneh ngikutin amin aneh gak, gak boleh. Ya, gak boleh ini kosor, aneh harus empat rakaat kan rugi dua rokaatan nih. gua pakai rugi. Nggak apa-apa, kita sholat aja media. Ya, jangan bersikeras kita mau jadi imam juga. Misalkan dikasih deh kita ngomong begitu juga gimana? Boleh gak? Boleh. Kita yang jadi imam dua rokaat. Ntar nih orang sini imam bilangin. gua salam nih, pada bangun dah. Boleh gak begitu? nggak apa-apa. Atau kalau kita nggak mau pakai ribet ya ngomong begitu banget, resmi banget kayaknya. Ya, nggak enak udah ikutin aja deh media niatnya berapa ya? Empat rakaat kayak pertanya kemarin pertanyaan satu Yudi gimana Bib kalau kita udah di tempat hall misalkan kita otomatis kan ngikutin nama orang sono ya zohor misalkan nih ya dia otomatis empat rakaat ya udah kita ikutin dia empat rakaat total empat rakaat kita bilang jamaahnya kita kita atur dah tuh duduknya dirinya kita softnya kita nge soft nih semuanya nih bakalan nih kalau kagak ada aja deh misalkan yang pada mau jamak misalkan nah nanti abis itu kita sholat itu langsung komat jamak. Jamak dan kosor juga misalkan. Kosor sholat kita. Kalau kita ngikutin nama eh, imam rawatib di situ, kita nggak boleh mengkosor sholat. Jamak boleh gitu jamak. Ya, itulah ulasan pelajaran kita pada uh, yang terakhir di dalam kita membaca kitab ini. Kemudian terakhir kemarin ditanya bagaimana orang yang sakit boleh gak dia jamak? Ya, yang tamat, ya di dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak boleh, tapi ikhtiarnya Imam Nawawi diperbolehkan. Orang yang sakit dan yang menemukan daripada hujan di waktu zuhur misalkan dan ditemukan masjid yang jauh yang sekiranya kalau dia mau sembahyang lagi nanti asar ke masjid itu orang pada kagak kerjain sembahyang ini nggak ada kita di kita yang ada masjidnya jauh. Ya, jalanannya blok Debel kalau kita mau balik lagi tuh biasanya itu udah nggak. Kita tanya orang-orang dulu deh coba. Dulu gimana tuh? Tahun 60, tahun 70, jalanan masih belum banyak yang diaspal. Orang mau ke masjid, masjidnya jauh-jauh juga, belum banyak masjid. Ya. Otomatis dia tuh di sembahyang zuhur tuh misalkan waktu zuhur ada hujan di situ. Boleh jamak. Kita boleh untuk jamak untuk jamak takdim, bayang zuhur habis itu sembahyang asar. Tapi ada syarat-syaratnya itu. Itu boleh. Atau orang yang sakit yang sekiranya kalau dia kerjain sembahyang di tiap waktu maka sulit baginya dia. Nggak ada yang wuduin. Ya. Udah mumpung ada yang wuduin nih eh, dia nih. Dia bisa tuh ganti pempesnya dia misalkan. Dari cebokin. Dia bisa kamar mandi. Sembayang zuhur, habis itu sembayang asar. Jamak deh tuh jamak takdim. Ya. Atau boleh juga jamak takhir. Ini zuhur nggak datang-datang juga nih bocah. Yang biasanya nontonin nih emaknya atau bapaknya kamar mandi belum datang juga. Eh datang-datang udah mau asar. Ya udah, tungguin waktu asar di kamar mandi. Dia sebelumnya itu niat jamak takhir sama dengan syarat-syaratnya. Habis itu ya, bayang zuhur kemudian bayang asar. Itu dibolehkan bagi orang yang sakit. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun lagi sakit, kita bisa amalin tuh. Ya. Kemudian pasal yang akan dijelaskan pada malam hari ini yaitu halaman 23 syurutul Jumat, syarat Jumat yaitu syarat sahnya sholat Jumat. Sekedar kita mengetahui bahwa Jumat ini diwajibkannya pertama kali tatkala diwajibkannya sholat yaitu tatkala kisah Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kalau nggak salah satu tahun, itu terjadilah daripada kisah Isra wal Mi'raj. Dengan perjalanan tersebut diwajibkan lima sholat. Begitu juga Jumat tapi Rasulullah SAW tidak melaksanakan Jumat di kota Mekah. Enggak melaksanakan Jumat karena belum ada enggak memenuhi syarat. Dan tatkala itu Islam dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabat yang ada di Madinah, yaitu Abu Dhura'ah dan Mus'ab Mus bin Umar, untuk melaksanakan daripada sholat Jumat di Madinah. Maka didirikanlah sholat Jumat di Madinah tatkala itu didirikannya bukan di Masjid Nabawi. Didirikannya di Masjid Garib min Masjidil Guba, dekat dengan Masjid Guba yang sekarang terkenal dengan Masjid Jumat. Nggak tahu dihancurin apa kagak tuh. Masjid Jumat kalau nggak salah nah, sebagian. Ya, ada beberapa masjid yang di dibongkar begitu. Kalau nggak salah Masjid Jumat. Itu ya pertama kali dilaksanakan di kota Madinah yaitu yang ma'rufnya dengan Masjid Jum'ah. Yang pertama daripada syarat sahnya Jumat ya antakuna kulluha fi waktu zuhur. Salat Jumat itu harus dilaksanakan seluruhnya di waktu zuhur dari khutbahnya sampai solatnya. Kalau misalkan dikerjain bukan di waktu zuhur, sebagian aja di waktu asar tidak sah daripada Jumatnya. Maka diwajibkan padanya untuk melaksanakan sholat zuhur. Misalkan di tengah-tengah sholat Jumat, eh ada kedengaran suara azan asar. Wah lame banget ya berarti. Ya, khotibnya kali. Pidatonya panjang kadang-kadang nggak bawa teks keasikan ngomong ampi keasikan, ya yang hadir pada tidur semuanya padahal yang khotib agak berasa asyik dia ngeliat orang orang banyak begitu ribuan orang dia khutbah kasihkan ampi masuk waktu asar di pertengahan sholat sholat Jumatnya dia kalau dia misalkan engah tuh ada dengar suara azan berarti Jumatnya dia nggak sah, dia wajib tambahin lagi dua rakaat. Duhur dah tuh. Udah otomatis duhur. Jumat harus dilaksanakan di waktu duhur. Artinya, misalkan ada satu tempat yang mana masjidnya itu belum rapi. Misalkan, masuk waktu Jumat padahal udah dikerjain nih, kita mau sembahyang Jumat nih di masjid yang baru nih atau yang baru dipugar misalkan atau habis kena musibah misalkan banjir atau yang lainnya kita mau sembahyang nih di masjid masjidnya begitu nggak mungkin kita sholat udah deh kita kerja bakti dari pagi misalkan Dohor masuk waktu zuhur belum rapi juga nih terus beresin tuh masjid Ampe misalkan jam 1 baru beres. Boleh gak sembahyang Jumat jam 1 mulainya? Nggak apa-apa, yang penting masih ada waktu zuhur. Yang penting masih ada waktu waktu zuhur. Kalau waktu zuhurnya udah habis nggak nggak sah. Yang penting di waktu zuhur. Bukan berarti ya, bukan berarti mentang-mentang harus dilaksanakan di waktu zuhur entar aja. Ada masuk waktu zuhur entar-entaran lu dah sembayangnya. Ya, kenapa ya? Semua lu lengkap semuanya. Udah memenuhi syarat semua entar dulu dah. Ya. Ini nggak boleh. Bukan nggak boleh berarti haram, kurang afdol bertentangan dengan yang sunnah yang sunnahnya di awal zuhur di awal zuhur dikerjain ya kalau misalkan ada di masjid ada jenazah misalkan Jumat nah jenazahnya belum beres ntar dulu dah Jumatnya ditunda dulu ntar jam 2 jangan orang banyak yang pada mau kerja ya yang punya urusan lain kan nggak nggak wajib sholat jenazah yang wajib apa ya? Jumat wajibnya sholat Jumat Tunggu ntar habis kelar Jumat jenazahnya. Sebagian begitu tuh. Jenazahnya di, apa namanya belum rapi ditunda dulu. Padahal kan sholat jenazah panjang, sholat Jumat ini sunnahnya di awal waktu zuhur. Tapi kalaupun misalkan terjadi nggak di awal waktu zuhur banget, jam 2 dikerjain ya boleh nggak? Boleh nggak apa-apa. Yang penting masih ada masih ada waktu zuhur. Yang kedua wa antuqama mafi khutatil balad Jumat itu harus dikerjakan fi khuttatil balad di garis dalam kampung atau kota kita misalkan sini nih. Ini satu kampung ya yang banyak penduduknya. Ada kampung seberang cuman penduduknya beberapa orang, dia bikinnya di sono nggak sah. Jumat harus bikin di pertengahan atau masih di dalam di dalam kampung itu. Artinya syaratnya Jumat atau syarat sahnya Jumat itu nggak harus dilakukan di masjid. Misalkan ada orang bikin Jumat nggak di masjid, nggak apa-apa. Bukannya syarat sahnya Jumat itu harus dilaksanakan di masjid lebih afdol. Jumat itu afdolnya dikerjainnya di di masjid, tapi nggak menjadi syarat. <coughs> nggak menjadi. Nah, tapi nggak, nggak usah, nggak usah, nggak usah ini. Nggak. Misalkan masjidnya kayak tadi tuh nggak rapi juga. Jadi di lapangan aja. Atau di aulanya Ustaz Yudi. Muat gak kan nih ya, sampai 40 orang di sampai keluar-luar sana. Muat, ya udah di sini aja deh. Misalkan masjidnya lagi dipugar atau ada musibah atau yang lainnya. Nggak harus di masjid. Ya, walhasil fi khuttatil balad di pertengahan kampung. Kalau kita kagak ada kalau dulu tuh ya penduduknya dikit, ini kampung ini nih udah 40 orang atau lebih. Kampung sono ada, cuma beberapa orang aja. Nah itu nggak usah kita bikinnya di sono, bikin jumat di sini. Ya. Yang ketiga, syarat sahnya Jumat wa antusalia jama'atan. Salat Jumat itu harus dilaksanakan berjamaah. Ya harus dilaksanakan berjamaah. Artinya si imam wajib niat imaman, makmum wajib niat makmuman. Ya. Di sini dikatakan wa antusalliya jama'atan ay jama'atan fi rakaatil ula. Di rakaat pertama dia wajib salat berjamaah. Kalau misalkan dia salat berjamaah di rokaat pertama, di rokaat kedua dia niat mufarokoh. Misalkan, katakan dalam syarah ini kita syarah ini kita falau sallu jama'atan fi rakaatil ula wa nawau mufaragata fi tsaniya atammul munfaridin sahhat jum'ah. Kalau ada sebagian orang Nih, kadang-kadang perhati nih. Kita gelisah padahal kita udah udah punya uzur sebetulnya untuk nggak sembahyang Jumat sakit misalkan paksain juga deh masjid dipaksain ke masjid sampai di masjid dia gelisah deh tuh nih khutbah panjang banget lagi nih imamnya gue bacain apaan nih biar biar apa ya biar turun juga masih nggak mempan bacaan gue terus sebagian ada bacaan itu ya dulu pernah katanya Habib Salim Toha ada sebagian khutbah katanya di satu bukan Jumat waktu itu lagi ceramah di mana banyak Habib ini Habib ini nggak turun-turun juga nih dibacain apaan kata bacaan itu nih lupa akhirnya nggak lama lagi turun tuh kalau kita kan lupa kasih kode gitu ya ini kagak nggak enak mungkin nah ini misalkan Jumat nih orang udah nggak wajib Jumat dipaksain Jumat ya kemudian khotibnya lama kemudian dia sholat Jumat panjang lagi rokaat pertama misalkan Rokaat keduanya dia udah gelisah. Nah, ini bagi orang yang seperti ini nih, misalkan terjadi pada diri kita, kita boleh niat mufarokoh. Tapi jangan dipraktekin nih. Di sebarang tempat nih kalau mentang-mentang kita apa namanya banyak urusan, udah deh. Rokat pertamanya aja kan wajib Jumat. Kita niat mufarokoh. Boleh gak? Dari segi boleh, boleh. Ya. di wajibnya Jumat berjamaah itu di rokaat pertama. Rokaat kedua kalau kita niat mufarokoh ya rokat kedua bangun dari sujud yang kedua niat nawaitul mufarokoh kita niat mufarokoh sembayang dah tuh kayak ada sebagian orang sembayang nahanin kentut ditahanin sampai begini sembayang sampai begini orang paling ngadep apa sedekap begini kagak megangin ah, takut keluar ya nah ini misalkan misalkan begitu niat mufarokoh nggak apa-apa pas tasyahud misalkan kan di, udah dikit lagi udah baca tasyahud panjang. Cepat dah tuh dia. Kebetulan emang Sofi paling belakang dah tuh. Ya. Dibaca tasyahud sendiri, niat mufarakah. Kalau misalkan selesai daripada sholatnya dia dan salamnya dia dalam keadaan dia masih dalam keadaan wudhu, sahat jum'ah. Maka sah jum'atnya dia. Ya. Fal jama'atu inna yushtaratu fi awwaliha. Bikhilafil adat. Jum'at itu ya jamaahnya itu disyaratkan adalah di rokaat pertamanya saja ya kemudian yang keempat itu yang ketiga wanto salia jamaatan yang keempat wa an yakunu arba'ina ahraran dzukuran balighina mustautinin Jumat itu harus dilakukan dengan berjamaah yang ketiga tadi, yang keempat di samping berjamaah jumlahnya harus 40. 40 di sini ahraran yang merdeka, nggak bisa dicampur dengan budak. Budak bukan berarti pembantu, beda ya. Kalau pembantu nggak apa-apa. Ya. Budak nih yang bisa dijual belikan. Ya. An yakuna arba'ina ahraran, 40 orang yang merdeka. Zukuran laki-laki. Oh, jamaah laki-lakinya cuma ada 35. Yang lainnya pada tur. Pada jalan ya kampung kagak ada orang yang mustautinin. Ya, pertama 40 orang merdeka, kemudian laki-laki. balirin, nggak bisa dicampur sama orang perempuan deh, udah nyambat deh lima orang perempuan ibu-ibu. Atau laki-laki kan bandingannya satu banding dua, ya kalau ibu-ibu jadi kalau tadinya kurang lima orang laki jadi sepuluh gitu, nggak bisa, nggak bisa. Empat puluh orang laki-laki deh, nggak bisa campur ibu-ibu. Walaupun jumlahnya lebih banyak misalkan ibu-ibu. Nggak bisa. Laki-laki semuanya. Kemudian laki-laki balikin yang balik. Yang balik. Maksudnya balik di sini ya ini udah memenuhi daripada syarat-syaratnya. Balik bukan daripada anak-anak kecil yang belum balik. Ya. Kemudian mustautinin. Nah, ini mustautinin. Pahami makna mustautinin. Jadi harus ada di masjid itu 40 orang yang merdeka laki-laki balik mustautinin. Jadi keadaan seseorang itu di satu tempat ya ada tiga keadaan. Yang pertama mukim, yang kedua mustautinin, yang ketiga musafir. Musafir udah jelas. Orang yang diam di satu tempat itu kurang daripada empat hari atau kurang. Itu namanya musafir. Lebih daripada empat hari itu namanya mukim. Kalau mustautinin orang yang niat yang udah jelas-jelas nih penduduk tetap di situ. Dia emang lahir orang situ. Ya, udah asli dah tuh. Itu udah jelas mustautinin. Yang kedua, terkadang dia baru menetap beberapa hari di satu tempat itu, tapi dia niat untuk nggak kemana-mana. Ani udah di sini aja. Ini tempat enak banget. Tiap malam rebu ada pengajian dapat makan. Aneh mau sini aja nih. Ntar malam lain lagi, ada pengajian lagi, dapat makan. Ini tiap malam nggak pakai nyayur biniannya. Misalkan, ya atau walhasil dia ngelihat tempatnya orangnya baik-baik di sini. Pokoknya aneh nih penduduk, aneh pendatang dari kampung anu misalkan. Ya kampungnya dia di Jawa Tengah atau di Jawa Timur. Dia niat di sini nih pokoknya aneh mau tetap di sini udah. Itu baru beberapa hari aja tuh dia di situ. Baru satu hari misalkan dia niat tetap di sini, Kalaupun misalkan nggak dapat mana beli rumah duitnya nggak cukup, anda mau kontrak deh. Ntar lama-lama anda mau nyari duit, anda mau beli deh tuh tempat di sini. Pokoknya nggak keluar deh. Ntar kontrakan ini dia diusir di sini, pindah kontrakan yang lain nggak jauh dari situ. Pokoknya dia niat netap di kampung itu. Itu namanya mustautinin. Jadi mustautinin terkadang dua keadaan. Yang pertama nih penduduk asli, itu namanya mustautinin juga. Ya, atau yang mana bukan dia asli orang situ tapi dia niat mau natap itu itu namanya mustautinin. 40 orang daripada sholat Jumat harus dilaksanakan dengan orang mustautinin. Kalau kita lihat kanan kiri, dah nih orang Jawir semua nih. Ya, nggak ada orang Betawinya nih kayaknya di sini nih. Ya kalau kita lihat dah Kan nggak mesti orang-orang Jawa, orang Jawa itu tinggal di sini dia dalam keadaan mukim. Terkadang dia mustautin. Begitu. Terkadang dia dia mustautin di situ tempat. Nah ini diperbolehkan. Jadi kita nggak langsung bisa memfonis kecuali emang kita tahu nih. Ini, ini kita tahu nih semuanya orang yang ada di sini nih pendatang dan dia emang cuman apa? Ya, cuman sementara di sini. Kayak sekarang ada orang ya transmigrasi ya. Satu tempat diam dikasih pemerintah suruh dia suruh hidup itu tempat. Olah itu tempat atau dikerja di situ komplek misalkan. Yang mana cuman ada beberapa waktu. Dia nggak bisa memiliki itu tempat. Dia habis ini harus pulang lagi ke kampungnya dia. Misalkan kampungnya dia lagi lagi dilanda musibah. Dia sekampung misalkan dia pindah di, di ditempatin satu tempat. Dia olah satu tempat. Kemudian setelah itu ya negerinya dia atau kampungnya dia lagi dibangun lagi dia bakal pulang semuanya ini nggak sah Jumat di situ dia dia harus ke tempat yang mana di dekat itu ada mendirikan daripada Jumat yang kelima wa an la yasbiqaha wa la yuqarinaha jum'atun fi dzalikal balad dan Jumat tidak boleh ada yang terdahului atau yang berbarengan Jumat di tempat itu. Kita di sini. Masjid apa yang di sini? Al-Falah. Seberang Masjid Bakri. Nah, syaratnya Jumat tidak boleh ada yang terdahului atau bareng. Dalam arti bareng di sini takbiratul ihramnya di satu kampung, satu tempat. Kan satu masih satu kampung kan? Ya, masih satu tempat. Kecuali satu tempat bikin Jumat nggak cukup. Ini nggak berlaku nih syarat. Kalau misalkan Al-Falah haji udah cukup bikin Al-Bakri. Masjid Bakri. Ya misalkan ini cukup nih, Al-Falah cukup. Bikin dua masjid, ini syarat berlaku. Kalau misalkan satu masjid cukup dibikin dua masjid di satu tempat, satu kampung. Ya, masjid cukup bikin satu buat nampung semuanya. Karena nih ada satu orang kagak demen sama pengurusnya, Gue bikin aja Jumat atau apa di masjid juga ada. Gue punya duit punya. Bikin satu. Taruh ustadz yang di deman misalkan. Ini walaupun alirannya apaan begitu. Yang penting dibikin Jumat nggak boleh tetap. Kalaupun misalkan dia bikin berbilangan Jumat maka syarat ini berlaku. Yaitu apa? An la yasbiqaha. Nggak boleh dirdahului Misalkan al-falah. Sholat Jumat. Takbiratul ihram dia imamnya khutbahnya nggak begitu panjang. Oh, Al-Bakri panjang sampai jam 2 atau sampai jam 1 lewat misalkan. Nih Al-Falah udah takbiratul ihram Allahu Akbar. Itu semasjid nggak sah Jumatnya semua. Semuanya kagak sah kalau dengan syarat. Kalau apa? Kalau satu masjid cukup. Ini nggak nampung kita. Yang sono misalkan sembahyang di sini semua nggak bakal nampung. dia Jono aja bikin masjid lagi misalkan belah seberangnya misalkan. Jadi kalau misalkan nampung satu masjid itu untuk satu kampung, dia bikin dua masjid. Ya, padahal nampung dari sini, dibikin dua masjid. Ini syarat berlaku. Ya, apa syarat ini berlaku? Allah yasbiqaha, nggak boleh terdahului. Berarti dia harus nggak boleh lama-lama khutbahnya. Kayak menang menang sama kalah begitu. Jadi kalau misalkan tuh masjid udah takbiratul ihram duluan, nih maksud maksudnya la tasbiqaha nggak boleh terdahului di dalam takbiratul ihram sholatnya ntar mau sembayangnya apa namanya duluan yang mana nggak nggak masalah walhasil waktu takbiratul ihramnya itu nggak boleh ada yang belakangan kalau yang belakangan nggak sah waktu belakangan dalam masjidnya bukannya si jamaahnya yang takbiratul ihram belakangan di masjid itu imam yang lebih dahulu takbiratul ihram itulah yang sah jumatnya yang belakangan takbiratul ihramnya itu nggak sah jumatnya dia wajib ulangin zuhur lagi. Atau berbarengan. Pas misalkan ibu-ibu misalkan yang ada di tengah-tengah itu mesti antara masjid ya, Al-Falah dan Al-Masjid Bakri, dia dengar. Dia cerita tadi. Kita habis pulang bayang Jumat, kita bilang, "Lu sembayang di mana, Tong?" Bayang di masjid itu. Itu tadi takbiratul ihramnya bareng. Ibu dengar sendiri dia tak Allahu Akbar itu ngucapin roh, ini ngucapin roh juga bareng. Allahu Akbar. Dua-duanya kagak sah Jumat. Dua-duanya kagak kagak sah. Jadinya intinya kalau memang ada orang mau bikin Jumat di satu tempat yang sekiranya yang sekiranya nih satu Jumat udah cukup, jangan izinin dah tuh bikin Jumat lagi. Jangan nanti dia bikin bikin Jumat lagi kecuali emang gak, gak nampung. Lu mau masukin ke al semuanya sini, bludrak sampai ke sampai keluar-luar. Ya, nggak cukup jamaahnya. Gimana bikin dua? Cukup. Nah ini kan dua udah cukup. Jangan sampai dibikin tiga. Kalau bikin tiga, berlaku ini syarat. Lebih banyak lagi yang kagak sah ada tuh. Oh bikin empat lagi misalkan. Ini. <coughs> Pokoknya kita lihat kebutuhan. Kebutuhannya berapa ya masjid satu tempat itu. Misalkan nanti di zaman lain apa akan datang lagi misalkan penduduknya lebih banyak lagi. Nggak cukup nih. Udah ditingkatin tiga tingkat masih nggak cukup juga. Ya dibikin basement bawahnya kagak cukup juga. Gimana? Bikin masjid baru. Enggak apa ya? Yang keenam, yang terakhir wa an yataqaddamaha khutbatan. Dan Jumat itu harus didahulukan dua khutbah, beda dengan Id. Kalau Id sholat dulu, baru khutbah. Kalau Jumat, ya dia khutbah dulu, baru dia baru dia sholat. Harus itu. Kalau dibalik ini tidak sah. Syarat sahnya Jumat an yataqaddamaha khutbatan. Harus didahului daripada dua khutbah. Nanti akan dijelasin pada pelajaran yang berikutnya tentang rukun-rukun khutbah. Gimana kalau kita mau khutbah harus ada rukun-rukunnya. Ini syarat sahih Jumat. Ntar di antara syarat sahih Jumat kan khutbah. Khutbah juga harus harus sah khutbahnya. Banyak khotib-khotib sekarang yang dia kagak megang teks, khutbahnya isinya cakep, ampi pada nangis tuh orang, akhirnya Jumatnya kagak sah. Kenapa? Karena ngelantur. Rukunnya kagak dibawa. Nah ini rukun harus dibawa oleh setiap khotib. Yaitu ada lima, ada lima rukun. Insya Allah pelajaran berikutnya sehat walafiat, panjang umur. Kita terusin lagi pengajian kita. Wallahu taala alam bisawab. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب صراط الذين wa عليهم غير alihim wa waladdallin amin sebelum ditutup dengan doa kalau ada yang mau bertanya silakan Bib mau tanya iya uh, kalau ini kan yang syarat yang kelima kalau seandainya masjid yang dua itu udah nggak nampung bib <clears throat> misal uh, terus uh, misalnya salah satu masjidnya direnovasi terus makin gede Nah terus kira-kira tuh bisa nampung gitu Bib. Nah itu syarat yang kelima tuh berlaku lagi apa enggak Bib? Jadi uh, masjid Iya kan masjid yang satu misalnya nggak nampung, nah dibikin lagi satu masjid. Jadi kan bisa tuh. Nah masjid yang lama digedein lagi bib sampai iya, iya. yang penduduk yang dulu jadi muat lagi. Nanti syaratnya berlaku lagi apa enggak? Enggak. Ya. Syaratnya jadi tatkala masjid satu nggak nampung, ya salat masjid nggak nampung. Kemudian kita bikin masjid lagi, nggak apa-apa. Kemudian masjid yang pertama digedein, ya yang mana udah cukup, ya yang mana udah cukup misalkan satu masjid aja, ya. Apakah yang kedua ini harus digugurkan? Nggak apa, tidak tidak diharuskan untuk digugurkan. Nggak apa-apa dia sholat daripada dengan dengan ta'adud tersebut. Jadi syarat ini tidak berlaku. Syarat ini tidak berlaku. Jadi nggak apa-apa ya, ada yang dahuluan atau ada yang ada yang belakangan. Ya. Ya, kalau dia mau sebetulnya lebih afdol tuh dari awal. Dari awal sebelum dia bikin masjid yang baru dibilang pengurusnya ini ada dana nih gini, mendingan gede-gedein aja nih masjid. Biar nampung semuanya. Itu lebih bagusnya begitu. Ini karena udah dibikin yang ini. Ya. Yang kedua dibikin, ini nggak apa-apa silakan uh, ini kondisinya banyak terjadi di kantor nih Bib iya yeah. kan tadi syaratnya salah satunya adalah musta'utin, artinya menetap mm -hmm. nah umumnya kalau di kantor itu nggak ada yang menetap paling cuma yang menetap itu adalah khotibnya malah tapi kalau jamaahnya nggak ada nah ini apakah mendapatkan rukshoh atau bagaimana bib jadi makna menetap di sini mustautinin ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan mustauti di sini adalah penduduk sekar, misalkan kita di Jakarta, di Jakarta. Bukan berarti yang ada di kantor, nggak ada yang orang tinggal di kantor atau yang sekitar tinggal di kantor begitu. Misalkan eh, sekitar kantor, kan ada kampung-kampung. Ada yang mengatakan bukan sekitar kantor aja, meluas se Jakarta misalkan. Kantornya dia di tengah-tengah Jakarta, di kota misalkan. Dia masih tinggal di daerah daerah Jakarta itu masih ada sebagian ulama mengatakan seperti itu. Yang penting dia masih tinggal di masih tinggal di Jakarta. Tapi untuk lebih berhati-hati lagi, kita cari yang lebih aman sembahyang di luar. Jangan di jangan di dalam kantor. Itu lebih hati-hati lagi. Karena ada sebagian ulama menyempitkan makna mustautinin. Ada sebagian ulama meluaskan makna mustautinin yaitu mustautinin di, dikatakan Jakarta seluruhnya. Jadi masih lagi masih ditinggal di Jakarta, masjidnya dibikin di Jakarta, ini masih boleh. Ya, jadi itulah uh, bagusnya ada perbedaan pendapat ulama, jadi ada yang meluaskan begitu. Tapi untuk lebih berhati-hati tetap kita cari masjid yang benar-benar yang ada di satu kampung itu yang mustautinin 40 orang atau lebih keluar dari jam 11 kita cari itu setengah 12 kita cari ini kadang-kadang kita ya dibikin kita nggak boleh keluar dari tempat itu ntar keluarnya apa jam setengah 12 kita gedebak gedebuk kita sono kemarin nggak bisa belum makan belum ini belum ini makan waktu lagi udah sembahyang situ aja dah nggak mau pusing begitu ya, lebih bagus kalau lagi afdol kita cari jamaah yang benar-benar ada mustautinin sebanyak 40 orang ada pertanyaan yang lain silakan Iya. Iya. Di antara yang membatalkan sholat bergerak tiga kali berturut-turut. Kalau misalkan kita lagi pusing, keliangan, begitu, agak goyang badan kita, ya kita boleh pegangan. Nggak apa-apa pegangan samping kanan kiri kita, pegang sedikit, ya. Tapi asal jangan kanan kiri kita perempuan, batal. Pegangin misalkan, atau tembok kita pegangan sama tembok, atau kita nyender nggak apa-apa. Kalaupun bergerak sedikit, ini nggak apa-apa. Ataupun misalkan jatuh sekalipun, kita sembahyang atau jatuh kita, ya, ini tidak membatalkan daripada sholat kita. Kalau kita mau terusin sholat kita, kita bisa bangun-bangun. Kalau kita nggak bisa duduk dalam keadaan duduk, terusin sholat kita. Tidak membatalkan daripada sholat. Kalau misalkan ada sebagian orang Emang kebiasaannya dia tuh kalau lagi diam tuh dia suka bergerak kanan kiri. Nah, tuh begitu tuh. Ada sebagian orang kebiasaannya begitu. Itu bisa membatalkan sholat. Lebih daripada tiga kali berturut-turut. Kanan, kiri begitu sembayangnya. Kayak orang lagi baca tahlil. Ya, selingan tahlil kali. Misalkan ada yang begitu tuh. Ya, membatalkan daripada sholatnya. Ya. Cukup. Iya. Yeah. Tadi yang, yang yang ditanya tadi sama saudara kita tadi bikin Jumat di sekolahan gimana? Siswanya e, kebanyakan bukan dari warga situ. Ya, bukan dari warga situ. Gimana hukumnya? Ya seperti tadi. Yang ada di kantor kebanyakan bukan daripada penduduk ya yang tinggal di sekitar kantor. Ada yang mengatakan itu diluaskan yaitu di, misalkan di masih di satu namanya kota gitu masih di kota itu masih nggak apa-apa. Cuman lebih baik lebih afdol jangan di jangan di dalam sekolah. Lebih afdol. Kalau tanya lebih afdol atau tidaknya. jadi kayak dibuat masjid gitu beb dibuat buat soal Jumat hmm. nah itu keadaannya posisinya gimana Bip? Jadi, Bip? Jadi kalau misalkan yang tadi Al-Fakir katakan lebih afdol kita gitu ya, di masjid yang mana ada 40 orang yang mustautinin. Itu lebih afdol. Kita keluar itu dari jam setengah 12. Lebih afdol seperti itu. Kalaupun misalkan kita nggak bisa keluar, kita sembayangnya di mana di kantor. Yang mana itu bukan masjid. ya Seperti ada satu lantai yang rapi, yang bersih. Dijadiin buat sholat buat sholat Jumat kita sholat Jumat itu selagi memenuhi syarat seperti 40 orang laki-laki yang balik yang mustautinin ada itu kriteria itu syarat itu maka sah daripada Jumatnya ya kalau kita tahu nih misalkan di kantor kita ini semuanya orang-orang luar semuanya ini bukan penduduk Jakarta orang luar Jakarta semuanya yang mana dia di sini cuman cuman apa netep sementara kita tahu semuanya ini pada mau pulang semuanya Misalkan kita megang sensusnya dia tuh orang tuh. Kita pegang jadwalnya misalkan. Kita tahu. nggak boleh, nggak sah sembahyang situ. Kayak misalkan apa namanya orang apa namanya kerjanya pelayar ya orang yang naik yang naik kapalnya dia tuh ratusan orang sembahyang nggak tuh di mana di laut misalkan itu kagak ada mustautin di situ emang tinggalnya di laut ini nih KTP-nya di laut misalkan tinggalnya ya nggak ada Nggak ada mustautin itu nggak ada kewajiban Jumat di situ. Kenapa dalilnya? Tatkala Rasulullah SAW melaksanakan daripada haji itu haji wada yang dilaksanakan wukuf di Arafah itu adalah hari Jumat, nggak dibikin Jumat. Karena gak ada yang mustautin di situ. Di Arafah kagak ada orang yang mustautin di di Arafah. Maka nggak dibikin daripada Jumat. Ini dalilnya dikatakan Jumat itu harus dilaksanakan 40 orang yang mustautinin. Kalau kagak ada mustautinin nggak wajib daripada Jumat. Atau misalkan kayak misalkan di kantor, oh ini nggak ada mustautinin, itu nggak ada nggak wajib juga nggak usah sembahyang Jumat ya, sholat cari Jumat yang ada di dekat sekitar itu kantor. Begitu. Ada lagi. Oke. Oh, iya. Kita baca Fatihah sekali lagi buat yang nanya barusan mufti yang mau melaksanakan daripada pernikahan hari Sabtu besok ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lancarkan. Lancarin apa nih? Semuanya dilancarin, rezekinya dilancarin ya. Pernikahannya semua dilancarin dan juga kita saudara-saudara kita yang belum menikah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan daripada jodohnya sehatkan badannya ala hadih niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim